bersihkan hati kita dari gangguan setan dan iblis. Tujuannya begitu. Ya, apa maksudnya? Ayat pertama kita buka tadi agar Allah mudah memasukkan ayat-ayatnya ke dalam dada orang-orang yang diberi ilmu itu langsung masuk nyambung. Maka bersihkan hati, rukiah dirimu sendiri dengan ayat Ya, kita lanjut ke halaman lembar yang ketiga. Ya, kita selesaikan halaman ketiga. Jadi pertemuan ke depan nanti hanya tinggal manfaat dari perukiah. Jadi dalam minggu-minggu ke depan sampai bulan depan kita ketemu, ya Anda baca-baca ini di lembar ini. Pahami terus ulang hafal hafal. Kayaknya hafalnya berhenti. Stagnan. Kau banyak kempes ya. Apa bocor di mana? <laughs> Hah? Ya, benar. Ada dia semua. Jujur sih. Penting apa kan? Ya, oke okay, kita lanjut lembar ketiga. Nah, saudara-saudara sekalian, lembar ketiga ini surat As-Sajdah. Ya. Di surat As-Sajdah ayat eh, 21 sampai 30 ada tiga kelompok. Kelompok pertama Allah menyampaikan ancaman azab dan orang-orang yang zalim itu siapa? Dengan itu maksud Allah cepat kembali kepada Allah. Nah Allah tunjukkan kepada Allah buktikan kata-katanya dengan azab yang diberikan dan orang-orang yang diklaim cuma Allah inilah manusia-manusia yang zalim itu tujuannya cepat kembali ke Allah. Kedua, Allah tunjukkan bukti orang-orang yang sudah menjalankan ayat-ayat Allah. Allah berikan kenikmatan, dimuliakan oleh Allah. Nah kalau mau seperti itu, ikuti orang-orang terdahulu itu. Nah sekarang kita giliran Quran, peganglah Quran itu, ambil. Tujuannya, yuk balik ke Allah. Yang ketiga, Allah ceritakan sejarah yang pernah terjadi. Negeri yang dihancurkan. Kalau Allah berikan ilmu, awan, hujan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ternak, semuanya itu ilmu. Tujuan Allah apa? Kamu dapat rezeki dari sana hidup. Yuk balik kamu juga. Nah di lembaran ketiga ini Allah berikan tiga kelompok itu untuk tujuan cepatlah kita kembali kepada Allah kembali. Ya, kita mulai dari ayat 21 eh, Surat 32 <clears throat> ayat 21 وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون Artinya Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia Di dunia ada siksa yang dekat di dunia Apa itu? Ada musibah ada azab, ada kecelakaan, tabrakan, kecurian, kecopetan, sakit, tersandung, jatuh, kaki patah. Baca-baca. Ya. Ini ujian di dunia yang dekat. Semua ini ujian-ujian di dunia yang dekat ini kecil kata Allah. Dan itu semua bisa diselesaikan dengan izin Allah. Tujuan Allah apa? Aku kasih ujian di dunia dekat, maksudnya singkat waktunya ya usia kita 60 sampai 100 tahun udah lama sekali. Jadi cuma dekat-dekat aja, dekat di dunia ini sebentar. Tujuannya apa? Lanjut. Sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Nah, jangan sampai kamu ketemu azab yang besar di akhirat. Di mana di akhirat itu azab itu tak ada pertolongan dan ampunan. Ini azab yang besar kamu masuk neraka, kamu dibakar habis, hancur dihidupkan lagi diciptakan, dibakar lagi, hancur lagi dihidupkan lagi, dibakar lagi. Ini sangat menyakitkan, tidak terhingga. Azab yang kekal. Nah jangan sampai ketemu azab yang kekal itu yang besar di akhirat maka Allah berikan azab-azab di dunia. Apa tujuannya? Lanjut. Agar mereka kembali ke Yuk cepat balik ke Allah. Jadi kalau Allah berikan ada cobaan ditimpakan musibah azab di dunia, artinya Allah sayang pada kita. Coba kalau Allah nggak sayang, dibiarkan larut terus makin jauh dari Allah mungkin kafir kafir. Ya ayat yang lain Allah katakan apa? agar dia mati nyawanya dicabut nelayan dia dalam kekafiran kemudian di akhirat kupaksa dia menikmati azab di neraka maka satu sisi kebaikan yang Allah berikan dengan musibah itu agar kita kembali ke Allah ya cobalah jujur ini Mana lebih mana lebih banyak kita zikrullah ingat Allah dan menyeru nama Allah? Kondisi kita senang, makmur, sehat, tenang, nyaman, happy terus dengan terbaring di rumah sakit ada infus, ada oksigen, balik badan aja, mau balik aja, Allah, ini balik badan. Allah disebutnya. Ya kan, panggilnya Allah. saya ya Allah sakit, ya Allah Begitu jadi ya Allah. Nyeri itu ya Allah. Semua nggak berhenti berhenti Allah itu berpikir terbalik. Tapi ketika, woi kenceng begini semua, lupa semua. Jujur, mana banyak kita menyebut nama Allah ketika sehat walafiat, perkasa, hebat, jangan salah jalan dengan lemah lunglai tak berdaya terbaring di tempat itu. Mana banyak Jadi azab itu datang supaya kita ingat Allah. Jadi baik kalau gitu. Jadi gimana? Udah sakit aja terus pengen Allah. Mau? <laughs> ya nggak mau Allah nasuh gitu. Tapi jangan sampai harus sakit seperti itu. Kita ingat Allah. Dia baca ayat, dia dengar dibacakan ayat, dia paham, dia ikut kajian. Tapi setelah selesai kajian dan dengar ayat, tidak ada pengalaman apa-apa sama dia. Dia melepaskan diri dari ayat, dia pergi, udah, tidak ada urusan. Nah ini di ayat 22. Allahu أظلم ممن bi بآيات ربه أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون Artinya Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya Kemudian dia berpaling darinya Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa Janji Allah itu sungguh. Oh, kalau Allah sudah sungguh beneran nih. Kami akan memberikan apa? Balasan kepada orang-orang yang berdosa itu. Siapa yang berdosa itu? Yang sudah dengar ayat Allah tapi dia tidak patuh. Dan orang itu kata Allah, tidak ada yang lebih zalim di dunia ini selain orang-orang yang sudah mendengar ayat-ayat Allah tapi mereka tidak mentaatinya. Inilah manusia yang paling zalim maka Allah janji sungguh akan kuberi azab mereka ya. kembali peringatan yang keras dari Allah apa tujuan Allah tadi cepat kembali kamu nah ini yang harusnya merugikan mereka patuh, mereka memberi petunjuk sesuai dengan perintah Allah dan mereka kerjakan dengan sabar, apa kata Allah? Karena mereka yakin, maka Allah beri rahmat untuk mereka. Nah dasar ini kata Allah Muhammad, ambil Quran, jangan ragu-ragu. Nah ini kita, ikuti Quran, jangan ragu-ragu. Nabi Musa aja satu kaum kecil aja 12 pemimpin diangkat oleh Allah dimuliakan, karena mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami dengan penuh kesabaran karena mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sebenarnya memang ini khususnya untuk para umat, para pemimpin kita yang bisa melihat contoh yang Allah berikan di pada masa Musa dengan Taurat yang berhasil bagi mereka yang memerintah dengan betul-betul menjalankan Taurat. Nah, Quran Muhammad ambil Quran ini mengurus alam semesta, grade lebih tinggi, tidak kita bahas.

晚安。 Hanya untuk Bani Israel. Quran untuk alam semesta. Zikrun lil alamin untuk alam semesta, bukan untuk manusia, tapi untuk alam semesta. Dari semua makhluk tunduk dan patuh serta aturannya ada di Quran. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas sampai jin juga Paduannya ada Al-Quran. Al-Quran. Ya, dari jin baru lahir di iblis, jin yang ingkar. Ya, nah terus kemudian manusia juga masuk di sana. Maka kata Allah, mama jangan terlalu berkurang. Taurat aja mengurus satu kaum kecil. Apa yang diberikan Allah? Lanjut, empat. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Nah, pemimpin-pemimpin ya, ya pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dengan sabar. Jadi menjalankan perintah Allah ini memang banyak tantangannya berat. Tapi sabar kata Allah. Sabar melaksanakannya. Ada satu ayat perintah untuk keluarga. Perintah sholat. Ya. Dan perintah takwa. Itu di surat 20 eh, ayat 132. Coba lihat. Melaksanakannya harus sabar kata Padahal ini dalam satu keluarga. Bisa dapat? Ya, Toha, ya, Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholat, wasqabir alaiha. Ada, betul. ya, baca. Artinya perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Nah, maaf, Tahan dulu. Saya tanya. Kalimat itu artinya ini untuk siapa? kepala keluar siapa? Saya. Siapa? Saya. Siapa? Saya. Siapa? Ya. Ini yang di depan ini, yang lagi-lagi ini. Ini jelas di ayat tuh bapak-bapak. dengan ya kan waktu Allah kami sholat. Perintahkan keluargamu untuk menikah sholat. Perintahkan istri dan anak-anakmu keluargamu. Maka hati-hati Allah akan minta pertanggungjawaban. Jika anak Anda punya anak sudah wajib untuk sholat subuh tidak Anda bangunin dia, siap-siap bertanggung jawab semua. Karena ayatnya perintahkan dia memberikan sholat. Anak yang tidak sholat ini tanggung jawab Kalau dia tidak mendidik dan membina, ini jelas perintahnya. Allah akan minta pertanggung jawaban. Ya, kita tidak membimbingnya, ini tanggung jawab kita. Hanya kita apa? sholat was Wastabir alaiha. Wastabir. Dan sabar ya sabar. Alaiha. Mengerjakannya itu sabar. Artinya apa? Berat. dan tentu istrimu itu juga mau bangun langsung. Tapi kamu tidak boleh pernah berhenti untuk membangunnya tiap hari. So, belum tentu anakmu itu langsung bangun sholat. Kamu sabar. Yang lebih celakanya. Istri yang membangunkan bapaknya. Suaminya yang bangun istrinya dalam gimana nih? Silam. Hah? Silam. Silam. Enggak, istrinya udah bangun, bapaknya belum bangun gimana nih? ya, nah, saudara-saudara lihat, ini ayatnya jelas, yang perintah dalam keluarga kerjakan. Sama, artinya pak, emang berat, Emang berat. Subhanallah. Saudara-saudara sekalian, itu kan dua putra putri saya kecil kan baru sebulan sebulan setengah sekarang di pondok. Ternyata mereka yang kecil-kecil anak SD itu tiap malam start belajarnya setelah tahajud pukul tiga tahajud baru belajar hafal Quran tiap malam tidak ada satu malam pun tidak tahu anak SD. Dan ini saya buka rahasia, jujur. Satu bulan putra saya yang kelas SMP itu di Pondok satu tanggal dua ketemu saya malamnya dia mau rajangan. saya sudah panik jujur jujur di saya sampai ngomong satu bulan dia antara malam oh, saya jauh ya Allah cuma satu bulan karena tiap malam jam tiga setelah sholat tahajud belajar Quran saya mau tanya apakah anda tahu perintah belajar Quran setelah tahajud orang tidur berselimut itu? Ah, siapa namanya? Gimana, <laughs> ya, gimana sekarang? ya, bukan Yuk baca terjemahnya nanti nyampe sampai ayat 6 7 tadi ketawa Yuk baca. Dari awal. Baca jemaah. Ya. Terjemahnya langsung. Hai orang yang berselimut. Ah. Aman. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari. Hmm. Kecuali sedikit daripadanya yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jelaskan. Hah? Malam itu lebih tepat untuk membaca Quran, lebih khusyuk dan lebih berkesan. Kenapa siang hari? Lanjut sesuai lagi. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang banyak. Arisan, pertemuan dengan customer, datang audit, meeting, meeting yang penting-penting. Agendanya komitmen, komitmen cari teman. Pokoknya sibuk banget deh. Sambil Mas Danu berapa kali saya telepon nggak sempet. Sakit sibuknya pokoknya. Akhirnya saya lari ke mahasiswa. <laughs> ya langsung. Nah ini Allah udah bilang, kamu sibuk sebetul siang. Nggak sempat kamu baca Quran, belajar agama, nggak bisa. Dan kapan? Nah itu yang dilaksanakan malam hari. Jadi setelah tajuk baca Quran, itu waktu yang sangat berkesan. Dari mudah untuk khusyuk, lebih tepat. Ustaz, mau nanya Ya, boleh. Um, jadi waktu tidur yang sempurna bagi orang Islam itu dari kapan sampai kapan? Nah. Kalau pertanyaan itu Allah jawab dengan perkataan yang disampaikan Nabi. Perkataannya gini, jawabannya ambil waktunya sendiri. As-salatu khairum minan naum. Oh, enggak, itu aja jawaban. <laughs> Jadi jangan terlalu tidur. Salat lebih baik. Jawabnya jam berapa? Itu ya, serah. Yang pasti hadis menjelaskan waktu untuk tahajud itu dua per 3 malam. Sekarang kita ambil. Saya ulang lagi pelajaran dan pelajari. Satu lingkaran waktu itu kan 24 jam. Kita bagi dua. 12 jam malam, 12 jam siang. Betul? 12 jam. 2 per 3. Berarti kita ambil tiap sepertiga. 3 per 3 kan satu. 2 per 3 malam. Sisa 2 per 3 nya. 2 per 3 dilewati sisanya. Nah, kalau sepertiga pukul 6 sampai pukul 6 pagi, sore sampai pagi. Per bagi 3 12 jam kan 4 jam pukul 6 4 jam pukul berapa? 10. 10. 4 jam pukul berapa? 2. Sudah 2 per 3 lewat. Berarti mulai pukul 2 ini kita tahajud. Idealnya. Terus sisa sepertiga, betul? Azan subuh pukul berapa? Setengah lima. Pukul dua setengah lima itu idealnya waktu tahajud. Jadi kapan tidurnya? Antara jadi kalau ada korban sinetron telenovela 2012, ya jam 2 bangun ya ngantuk 2 jam. Kan ketimpa musibah sinetron. Bersambung lagi tiap malam. Alhamdulillah. Ya Nggak bisa itu menghindari. <laughs> Ngetren lagi film hantu. Hah? Ya kan? Nah, itu ketimpa musibah. Ustaz, melepaskan diri dari Kenapa? Korban tajudnya. Sedangkan tajud ini Rasul bilang pukul 2 sampai sebelum azan subuh. Jadi 2 3 eh 2 1 2 3 4 setengah. 2 jam setengah cuma. 2 jam setengah itu dengan khusyuk. Kalau Anda baca satu juz 200 ayat, pas Enak, pas benar. Satu dua jam setengah, dua jam ada dua. Satu jus tiap malam. Nah, tiap malam. Pak Ustaz, saya belum hafal. Gampang. Letakkan Quran di depan. Buka, beli Quran yang besar. Baca dua halaman. Satu rakaat. Ya kan? Delapan rakaat dua ke delapan berapa? Dua ke delapan berapa? Udah satu jus. eh dua kaca. Hmm, pakai kaca kita nggak tahu. Orang pondok ya. Pasti ditelusuri banyak pondok beringin, pondok hijau, <laughs> kuring. satu halaman itu. Coba itu coba itu saya. ya dan saya Halaman yang udah harus kita hafal supaya kelihatan halaman. 22 Al-Hajj ayat 73 sampai 78. Satu halaman kan? Ya kita lihat satu halaman berapa menit. Coba lihat intinya ya. Ya ayyuhan nasu duriba matalun fas الطالب والمطلوب satu ayat terus apa lagi maka darullah haqqa qadri inna Allah laqawiyyun aziz dua Allah yastofi minal malaikati rusulahu wa minan nas in tiga menit ya? Coba, enggak sampai tiga menit ya kita gunakan empat menit. Berarti dua halaman itu cuma delapan menit. Nonton televisi jodoh di depan sinetron satu jam. Dua jam, pindah channel lagi dua jam lagi. Alangkah pelitnya waktu kita sama Allah. Tapi doa minta seabrek kabur. Allah ini saya belum ada ya Allah kasih ini kasih ini ya Allah tambah ini ya Allah kurang ini ya Allah teruskan ini ya Allah ya Allah rasanya saya begini ya Allah beban berbeda berbeda ya Allah ya Allah ya Allah panjang betul minta banyak pas menerima Allah maunya cepat gila pas instan pantas terus mau masuk sudah nekat Nah inilah makanya hati itu perlu dirukiah supaya apa? Kalau berdiri sholat itu cinta sama Allah itu masuk. Jadi mau lama sekali. Saya pernah cerita nggak? Dalam kitab salah satu cerita dalam kitab Al Ghazali eh, yang ulama kok nggak masuk dalam daftar yang dicintai Allah pernah saya cerita? Ada kan? Yang malam-malam tajudnya turun ya, ya. Dia ini kan hamba Allah ulama yang terus istiqomah banget jangan ragu. Jangan itu, nggak pernah absen. Orang lain tidurnya nyak, dia panas, dia dingin, angin kencang apa bagaimana cuaca dia tetap tahajud pernah tiga. Satu malam dia turun ke sumur untuk berwudhu. Dia melihat ada makhluk yang asing duduk di tepi sumurnya. Pernah saya cerita ini? Ya. Pernah kan? Nah, terus dengan sangat hati-hati dia mengucapkan salam, makhluk itu membalas salam dan dia bertanya, "Siapa Anda?" Orang itu jawab, "Saya malaikat." Terus dalam hatinya ada timbul rasa bangga, kemuliaan senang. Malaikat itu datang ke rumahnya. Ya sah-sah saja kalau dia merasakan begitu ya. Ya. Tapi terus dia lihat di tangan malaikat itu ada kitab tuh Dia tanya, wahai malaikat, itu apa yang kamu mau? Oh kitab. Kitab apa? Kitab daftar nama-nama orang yang mencintai Allah. Dia langsung teringat. tahajudnya yang gak pernah putus, duhanya yang gak pernah putus, puasanya yang terjaga, baca Qurannya yang terus menerus, zikrullahnya yang tidak pernah putus juga, terus teringat itu. Mudah-mudahan saya termasuk salah satu orang yang dicintai Dan dia tanya dengan hati-hati, wahai malaikat, apakah ada nama aku di dalam kitab itu? Kata malaikat, aku nggak tahu. Kita periksa sekarang. Maka malaikat membuka kitab. Satu, satu dibuka, diperiksa dengan hati-hati sampai selesai kitabnya terbalik itu tidak ditemukan dan dia, kata dia katakan, tidak ada nama komisi sini. Sulama tidak percaya. Masa iya sih? Namun saya tidak coba periksa ulang, lebih teliti. Periksa lagi. Penasaran Sulama. Masa dia udah tahajud terus begitu rupa, tak ada namanya masuk di sana. Dia penasaran banget. Periksa yang kedua kali lebih teliti lagi. Memang tidak ada. Semalaikat bilang, tidak ada yang lama. nabi si ulama Kenapa? Apa gunanya tahajud saya selama ini? Puasa saya, duha saya, sholat di awal waktu yang saya jaga, baca Quran, saya zikir terus menerus. Kenapa saya belum juga masuk ke dalam daftar orang-orang yang mencintai Allah? Ya, ya malaikat, apa yang menghambat aku termasuk dalam orang-orang yang mencintai Allah? Tidak termasuk di sana, tidak dicatat di kitab itu. Apa yang menghalangiku? Malaikat jawab. Bukan aku tidak tahu tiap malam kamu bangun. Ketika orang lain tidur nyenyak. Ketika udara angin kencang dan dingin. Hujan yang lebat. Semua pada tidur kamu tapi bangun dan bertanya. Aku tahu itu. Bukan aku tidak tahu tiap pagi kamu Tuhan. Bukan aku tidak tahu kamu terus menjaga puasamu. Kamu terus membaca Al-Quran dan kamu terus berzikir. Tapi tahukah kamu bahwa sholat yang kamu lakukan itu pahalanya untuk dirimu sendiri karena membersihkan dosa-dosa. Kamu puasa juga untuk dirimu sendiri. Kamu Tuhan juga untuk dirimu sendiri. Kamu zikir juga untuk dirimu sendiri. Kamu baca Quran juga untuk dirimu sendiri. Tapi kamu tidak pernah melihat kanan kirimu. kamu sakit. Fakir miskin ya Kan kan pernah cerita juga. Gitu kan? Ingat ya? Ini tidak pernah kamu jenguk. Adalah Bunda perhatikan, kamu asik dengan ibadahmu sendiri, tidak rahmatan lil alamin. Aku diperintahkan Allah tentang untuk menyampaikan ini bahwa namamu tidak ada dalam kitab ini karena kamu tidak pernah yaitu tidak pernah aplikasi dari sholatmu rukuk dan sujudmu tidak berarti ketika kamu tidak berharga bagi orang lain ya ayat yang kita baca tadi ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu khairan la'anakum turjun ruku sujud saudaramu dan berbuat baiklah agar kamu beruntung ini yang menyebabkan nama tidak ada kita ini si ulama pun sadar nah, ya. jadi kita cuma 8 menit nonton bola di palar-palar tewas dan hancur kacang garuda dua kelinci korban dari pecandu bola kaki kan ya kan sayangnya pertandingan bola kaki itu berhenti setengah jam lagi akan azan subuh dan tewas punah pula para pecandu bola kaki tidak sholat subuh mau bermalam-malam sanggup tajud tak sanggup nonton olahraga sanggup tidur, sanggup luar biasa hebat betul setan nah kita buktikan satu halaman cuma tiga menit dua halaman enam menit jadi yang saya bilang dua jam itu dengan rukuk yang lama tuhannya sujud yang lama dua jam jadi kalau bangun jam dua pas jam empat selesai ada waktu kita sebentar istirahat ya kan? Nah, mau minum atau apa sambil baca Quran, tahu-tahu sudah makan. Baru jihad. Itu jihad itu tuh menegakkan agama. Besok kita berkarya, bekerja, bersedekah, berinfak juga, membantu orang lain, menjadikan diri kita bermanfaat. Nah ini jihad. Coba Anda pikirkan dengan kalimat berikut ini. Ini beneran, kawat ini. Surat 3 ayat 142. Nah, ini bahaya betul ini. Ya. Yang udah ketemu, baca ya. Kenceng. Hmm. Ayo dong. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Allah tanya, eh lu pikir mau masuk surga emang gampang? Mau masuk surga nih? Ah, kata Allah ya. Apa kata Allah selanjutnya? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Eh gue belum lihat, lu udah jawab Aku belum lihat tuh. sedikit azab udah nangis, sudah menjerit, udah ngeluh, keluh kesangat di Allah, kau berat betul ujian ya Allah, hidup ini kau susah betul ya Allah, kenapa nasib saya begini? Padahal aku minta kamu sabar, mau masuk surga, jihad, sabar, ada nggak dalam dirimu? Tidak ada. Aku gak apa-apa bebas gitu. Ini gara-gara belajar Quran jadi saya repot semua ya. Ini sih Mas Danu mengundang Ustaz Faisal terus. Support lagi Mas Sisko kasih lagi konsumsi Aceh. Iya. Bubur kesiapan nih. Negerinya ini lagi buburnya masih tinggal. Gitu. Ya Allah, eh, coba. Jadi teman-teman, eh, apa? Ya? Sebenarnya Allah sudah menset begitu bagus semuanya. Dan itu tidak sulit. Yang dari paman-paman ke diri kita sendiri sebetulnya. Coba jihad. Sabar melaksanakan diri kan perintahkan keluargamu melaksanakan sholat. Tapi sabar ya sabar. Aduh. Ya. Oke, baik. Intinya apa? Kembali lagi memberi, memberikan petunjuk, mengatur dunia, mengatur umatnya dengan perintah kami, dia kerjakan dengan sabar. Kenapa mereka lakukan itu? Lanjut ayo, Lanjut, tadi belum lanjut. Terus, tongkat. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika hmm. mereka sabar. Terus, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Karena mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Itu masalah. Maka mereka memberikan petunjuk dengan ayat-ayat kami karena mereka yakin. Yakin. Kita nggak yakin. Keyakinannya itu yang dipentingkan. Ya. Lanjut, oke, okay. 25 kita selesaikan ya. ya. Lanjut, 25. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Jadi kalau memang mau tahu kebenarannya, nggak percaya dunia, dia udah tahu aja kiamat itu. Kan itu maksudnya. Emang tunggu kiamat dulu, baru percaya. Kan? Pertanyaan itu. Nah, sebelum kiamat, Allah kasih contoh kelompok ketiga ini. Tuh lihat yang udah kuhancurkan berapa banyak kamu bisa jalan di sana, bisa lihat bekas-bekas puing-puingnya. Apa yang telah terjadi terdahulu. Artinya apa? Aku beneran loh kalau kasih azab musibah aku hancurkan bener aku hancurkan habis semuanya no an sama lut kan semua masuk Fir'aun ada bekas-bekasnya semua jelas itu pengetahuan sejarah yang nyata artinya bukan hanya cerita faktanya ada terus Allah ingatkan lagi lewat ilmu pengetahuan awan ada air turun hujan tumbuh-tumbuhan ada makanan ada buah-buahan dimakan oleh ternak ternak berkembang biak tidak pun makan hidup berkembang biak ini rezeki dari Allah terus kamu nggak percaya juga nggak yakin nggak sirun nggak maun nggak dengar nggak mikir nggak lihat nah, Allah ya yuk jumpa jadi kalau kamu tanya Mana kebenar benar itu? Mana kiamat? Coba tunjukkan. Ya udah sama-sama tunggu aja. Ya. kalau harus itu. Tunggu waktunya dan jangan ada penyesalan. Kenapa? Karena ketika kiamat datang sudah tertutup, tertutup semua pintu taubat dan ampunan. Tidak ada pertolongan lagi. Semua dihitung sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah itu ya. dua ayat 26, 27, 28, 29 ya. Ya betul. Lanjut. Iya. apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka hmm. Berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan hmm. Sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan <coughs> Allah Maka apakah mereka tidak mendengarkan Tidak kamu dengar Tidak kamu lihat Semua ada fakta Silahkan datang Kamu bisa jalan lihat di sana Bukti-buktinya ada Beneran aku lakukan kayak kayak begitu Ya, lanjut lagi terus. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, hmm. lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Nah, kalau nggak kamu perhatikan, itu ilmu yang diberikan. Dan seperti itulah ketika Allah menumbuhkan pohon-pohon, rerumputan dari dan tempat kering yang tandus seperti itu Allah bangkitkan mudahnya membangkitkan dari kubur dengan satu kali tiupan angin semua bangkit seperti itu kan gampang terjemah ya dua ayat lagi terus dan mereka bertanya bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar mereka menantang kamu benar memang apa yang mengatakan itu Oke, yuk kita lihat kapan datangnya. Kiamat itu kapan? Kamu menang, kamu yang benar apa? Ditantang. Ya, apa kata Allah? Lanjut ayat terakhir. Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir, iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah sesungguhnya mereka juga menunggu. Mereka tidak akan guna lagi kalau nanti baru mengatakan, ya Rab, kami iman, kami sudah dengar, kami percaya, kami Udah kami iman ya Allah, percaya ya Allah. Tolong turunkan kami ke bumi lagi, kami mau beramal soleh. Sudah habis. Tidak ada gunanya lagi nanti. Jadi gimana nih? Ya udah sama-sama tunggu. kalau <laughs> Allah begitu kan. Tunggu aja tiba waktu itu Nah, siapa yang mau beriman akan mati dalam keadaan beriman. Yang tidak beriman akan mati dalam keadaan tidak beriman. Masing-masing akan dihisab oleh Allah dengan jalan mereka sendiri. Sudah-sudah sekalian. Itu sebabnya yuk kita beramal soleh. Ya, iman dan amal soleh. Ini yang menghapus semua dosa dan kesalahan yang, yang mengantarkan kita ke surga. Kan gitu. Iman dan amal soleh. Dua-duanya. Iman yang kokoh, amal soleh yang tidak berhenti. Nah, di dalam jihad dan sabar itu ada iman dan amal soleh. Ya, dengan iman dan amal soleh kita berjihad, kita bersabar. Dua syarat untuk masuk surga walaupun masuk surga itu karena rahmat Allah karena Allah izinkan ayo kita memperbaiki diri pelan dan sering-sering membaca tiga halaman ini dan saya sarankan hafal bukan hanya membaca hafal ya yuk kita ulang halaman tiga ini sama-sama ya kita ulang baca sama-sama Ayat eh, yang halaman tiga berarti surat 32 dari ayat 21 sampai habis. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم maknanya. Ingat ayat yang sudah pernah kita bicarakan, tidak saya buka lagi, saya sampaikan maknanya aja. Allah itu hanya bisa merukyah diri kita jika di dalam dada kita ada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita itu yang Allah hidupkan untuk mengusir syaitan dan iblis yang mengganggu jiwa jadi Allah tidak bisa bantu merukyah dengan memperkuat ayat-ayatnya ketika ayat-ayat itu tidak ada di dalam dada. Ayat pertama tadi yang saya buka sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Benar jadi itulah yang menguatkan diri kita untuk musuh syaitan. Dan Dan insya Allah kalau ini sudah tidak ada, maka mengapa Quran itu jadi mudah. Karena Allah yang masukkan Al-Quran ke dalam dada. Kata Allah dalam surat Al-Qiyamah, kami yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membaca. Mudah-mudahan kajian hari ini akan memberikan makna tersendiri buat kita dalam dalam rangka membersihkan diri, mensucikan hati, merukyah dari gangguan setan dan iblis. Al-Hajj 73 sampai 78, Al-Rum 16 sampai 2, 70 sampai 24, dan terakhir As-Sajadah 21 sampai 30. Insya Allah pertemuan ke depan kita akan lihat jika tiga lembar ini dipahami, dilaksanakan dan dirasakan maknanya, maka hakikat maknanya itu akan tertulis terlihat dengan jelas nanti ada di surat 51 ayat 1 sampai 23. Nanti kita pelajari pada pertemuan yang berikutnya. Silakan sambil tiaran ini diperlancar menghafalnya dan boleh memperlancar bacaan di surat 5 1 ya, dari halaman 1 ayat 1 sampai ayat 23 tahu surat 51 surat apa nah, sudah ada yang apa oh sedikit aja wadariyati darwa فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخرافون الذين هم في غمرة ساهون orang-orang miskin? Jawaban. Josh. Next, tidak pas. Hari ini sampai di sini dulu. Rutin membacanya, lancarkan. Insya Allah juga Allah berikan sebagai hafalan yang mudah dan Allah masukkan pada ya. Insya Allah. Baik, besok hari Jumat tetap kami setiap Jumat memberi makan fakir miskin dan saya tetap mengajak karena ayatnya udah nyampe kan kalau tidak mengajak apa itu apa? Tangkap orang itu, belenggu tangannya ke lehernya, terus masukkan dia ke dalam pintu neraka yang menyala-nyala, kemudian rantai dia dengan rantai yang panjangnya 35 meter 70 atas ayat yang lalu kita bahas itu ya benar kan jadi saya tetap mengingatkan hal ini kalau ada yang mau bersedekah berinfak untuk kami gunakan besok karena besok di Lampung tetap saya bahkan sudah merencanakan dengan istri eh, teman-teman uh, sekalian, insya Allah sekarang ini saya ada dua minggu di Jakarta, dua minggu di mana Lampung. Dua minggu di Jakarta berarti ada dua Jumat. Kami mau mulai pelan-pelan setiap Jumat pagi subuh mulai besok pagi subuh kami akan mulai melaksanakan program bersedekah di masjid yang kami sholat. Kami berikan apa untuk semua jamaah yang ada semampu kami kami memenuhi yang eh, kami lakukan. Jadi dua Jumat ada di sini kami lakukan. Dua Jumat lagi ada di Bandar Lampung ya siang. Di sana tiap Jumat jalan terus gitu ya. Dan malam hari ini saya bilang sama mahasiswa kemarin mahasiswa kalau ada waktu teman-teman yang bisa dan mau berkumpul ya untuk sedikit musyawarah karena saya ingin bangun usaha di Jakarta. Kalau ada yang berkenan saya ingin menyampaikan konsep kerjanya yang ada di mana Bintaro sektor 9 ya di mana nih Mas Isko iya. iya betul kan ya? yang yang agak di apa food court-nya ya saya nggak tahu artinya saya konsep konsepnya apa mau saya sampaikan malam ini kalau ada yang mau bergabung dengan dia eh, mau ikut bergabung bagus dan di sana salah satu programnya seperti bandar Lampung tiap Jumat kita akan beri makan fakir miskin dan tidak tuh artinya usaha kita ini benar-benar usaha ibadah saya berbuat demikian karena itu saya khawatir jangan sampai kita sholat terus kajian terus tapi tidak ada aplikasi bahaya nanti ya insya baik inilah yang saya sampaikan terima kasih lebih kurang mohon maaf kepada Allah sama-sama kita mohon saya bersama istri dan keluarga hari datang ada ikut tuh kakak ipar saya kakak dari istri dan ponakan anak abang ikut karena mereka aktif membantu menyediakan konsumsi kita saya bilang yuk ikut kajian Alhamdulillah Allah gerakan hatinya baru bersama sama mudah-mudahan kita semua pada malam ini Allah berikan petunjuk hidayahnya yang Masukkan dalam diri kita dan diringatkan untuk melaksanakannya Kita tutup dengan doa kifaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamu alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya minta seorang orang ini Untuk mengumpulkan dana infak sedekah kita Sebagai aplikasi dan belajar kasih Pukul berapa sekarang? 29 bebas, nggak ada damri yang mengejar. Hah? Nggak ada nggak dikejar damri. Yang lalu dikejar damri. Ini masih aman masih. Kan dua minggu. Oh iya mas. Sampai